Pusing apa? Dengaran. Oh, Sudah. Sudah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du alhamdulillah pada kesempatan ba'dal asr kita masuk kepada sesi yang ketujuh maka di sesi yang ketujuh ini kita akan membahas dari akidah ahli sunnah wal jamaah dari perkara-perkara yang terpenting tentang permasalahan sifat Allah Jalla wa'ala dari sifat kalam dan juga tentang permasalahan Al-Quran adalah kalamullah dari ucapan Allah Jalla wa'ala Maka kita masuk kepada syair yang nomor lima. Bismillah qala mu'allifu rahimahullahu taala wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu maka Sebelum kita masuk kepada terjemah, kita memberikan i'rab seperti biasa. Wa aqulu maka waw di sini waw atifah ala hasbi ma qablaha. Dan aqulu fi'lun mudhari' yang marfu litajrudihi tajrudihi nasib wal jazim wa alamatu jaz alamatu raf'ihi dengan dhammah adh-dhahirah aqulu Adapun fa'il di sini domir mustatir takdiruhu anak. Aku berkata. Fil Quran fi harfu jar dan Al Quran ismun majrur dengan fi. Maka majrur di sini fil Qurani ma ja'at bihi ma huna ma ismun mausul mabni ala sukun fi mahali nasab maf'ulun bih. Maf'ulun bih dikarenakan dia dari fi'il wa fa'il akulu. Wa akulu fil Qur'ani ma ja'at bihi. Maka ja'at bihi ja'a fi'lun madhi mabni 'alal fath wal fi'il madhi di sini berhubungan dengan tak maka di sini fa'ilnya adalah muannatsah dan fa'ilnya adalah ayatuhu. Maka bihi jar majrur dan ayatuhu fa'il dari ja'at. Ayatuhu maka dia fa'il marfu dan dia mudhaf dan domirha ha mudhafun ilaih. Fahuwa al-karimu al-munzalu. Maka fa di sini fa atifah. Dan al-karimu al-munzalu maka al-karimu dia adalah khobar. Dan al-munzalu dia adalah sifat. Dan huwa fahuwa maka domir huwa di sini mubtada. Fahuwa al-karimu mubtada wal khobar dan al-munzalu sifah atau na'at dari al-karim. Maka kita terjemahkan sekarang setelah mengikrobnya wa akulu maka asal dari akulu aku berkata. Walakin indal Arab orang Arab jika mengatakan akulu Maknanya bukan hanya lisan saja tetapi diyakini dengan hati sehingga maknanya aku berkeyakinan. Maka makna aku lu bimakna i'taqadtu. Berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia orang berkata ini ucapan saya, maknanya yang keluar dari lisan. Tapi Arab jika mengatakan wa aku lu e i'taqadtu amalal batin adalah akidah yang kuat, hanya tidak sekedar lisan. Maka maka ini perbedaannya. Maka berkata Syekhul Islam wa aqulu maknanya aku beriktikad, aku meyakini fil Quran majaat bihi ayatuhu pada Al-Qur'an yang karena mak di sini mausulah yang datang padanya ayat-ayatnya fahuwal karimun munzalu maka dia adalah ayat Al-Qur'an yang diturunkan maka pembahasan kita masuk kepada pembahasan yang keenam dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah pembahasan keenam permasalahan Al-Quran kalamullah gairu makhluk bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah dan bukan dari makhluk maka ucapan penulis wa aqulu ay itaqattu fil Qur'anil Karim Maja'at bihi ayatuhu. Dari apa-apa yang datang dari ayat-ayatnya. Maka ayat-ayat Allah barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Ayat syariah wa ayat kauniyah. Dan yang diinginkan dengan ayat syariah maja'a bihi ar-rasul minal wahyi kal Qur'an. Maka dari ayat-ayat di diantaranya adalah Al-Qur'an. Karena ayat syariah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana dia diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala seperti Al-Quran dan yang lainnya. Maka ada pun pendalilan bahwa Al-Quran itu sebagai ayat syariah yang diturunkan oleh Allah seperti Allah berfirman di dalam surat Angkabut bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladina utul ilm maka dia itu Al-Quran ayatun bayinat. Dia adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dijelaskan di dalam hati-hati dari orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Maka di dalam ayat ini jelas pendalilannya tentang ayat asariyah bal huwa ayatum bayinat fi suduri ladina utul ilma maka Al-Qur'an itu adalah ayat syariah yang Allah jadikan di hati orang-orang yang mempunyai ilmu maka ayat asyariah diantaranya Al-Qur'an dan begitupun yang kedua ayat kauniyah wahia kulli makhluqat minas samawati wal ard wan nujum wasyams wal qamar wal jibal wasajar, wadawab, maka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah dinamakan ayat kauniyah. Mana dalil bahwa makhluk ciptaan Allah itu ayat kauniyah? Seperti di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Maka sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat bagi mereka orang-orang yang mempunyai akal. Maka dari ayat-ayat ini baik yang syariah dan juga yang kauniyah semuanya mengembalikan kepada keimanan kepada wujud Allah Jalla wa'ala dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka orang-orang yang ilhad maknanya yang menolak dari ayat asar asariyah ada tiga kelompok. Menolak dari ayat asar asariyah ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama takdibuhu takdibuha fima yataalak bil akbar Mereka mendustakan dari ayat-ayat asar asariyah yang datang. Seperti mendustakan ayat-ayat tentang hijab, mendustakan ayat-ayat tentang permasalahan riba haram atau yang lebih jelas lagi sekarang mendustakan ayat-ayat yang berhubungan dengan musik haram. Apakah musik itu haram ada di dalam ayat Al-Qur'an? Saya bertanya. Ada di dalam ayat Al-Qur'an musik itu haram. Hah? Mana dalilnya? Hmm. Di surat Luqman Allah berfirman, "Wa minan nas man wal hadith liyudilla an sabilillah." Maka dari manusia ada yang membeli lahwal hadith, yakni ucapan-ucapan yang melalaikan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Laqad fasara hadhil ayat telah ditafsirkan ayat ini oleh Ibnu Mas'ud dan juga oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Musanafnya dan Ibnu Abi Saibah yang sanadnya sahih di mana di sini sahabat Ibnu Mas'ud bersumpah wallah wallah wallah tidaklah yang diinginkan dengan lahwal hadis ai adawat al-gina maka tidaklah yang diinginkan di Al-Qur'an dengan lahwal hadis ucapan yang melalaikan itu adalah alat musik dan juga para penyanyi. Maka dimasukkan para penyanyi dan alat musik, mereka adalah yang me menyebabkan manusia lalai dari petunjuk Allah dan dari beribadah kepada Allah. Maka ini dari ilhad, mengingkari dari ayat syariah dengan mendustakan apa-apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, mukhalafah mukhalafatiha fima yata'alak bil ahkam, menyelisihi dari apa-apa yang berhubungan dengan hukum-hukum di Al-Qur'an tersebut. Seperti dari ilhad di sini disebutkan bahwa riba itu haram. Seperti Allah berfirman, "Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba." Maka Allah menghalalkan jual beli dan Allah melarang riba. Maka bagi mereka diselisihi. Justru mereka sekarang berbisnis dengan riba. Dan riba di zaman sekarang ini sudah sangat merebak sampai door to door. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak. Bisa lihat rumahnya? Silakan. Waduh, bapak ini tidak ada televisyen, tidak ada refrigerator, tidak ada mesin cuci. Udah begini saja Pak. Kami akan mendatangkan langsung. Jangan dipikirkan oleh bapak bayar berapa yang penting. Tiap bulan nanti dipotong Akhirnya senanglah dia. Setiap bulan membayar riba sampai jika tidak pun nanti bisa diambil kembali refrigeratornya dan dia mempunyai hutang yang banyak kepada bank. Seperti itu, door to door untuk melaksanakan riba sekarang dengan surat bahkan SMS. Gimana di Malaysia sudah ada SMS? Silahkan meminjam dana dengan mudah yakni riba online. Jika butuh uang tinggal telepon nomor ini langsung cash dapat uang. Maka itu semua riba. Maka dari ilhad kepada ayat asyariah mukhalafah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah. Seperti apa yang terjadi sekarang? Mukhalafah dengan permasalahan riba. Sudah jelas riba itu haram. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba justru mereka sekarang menyebarkan jual beli riba. Atau yang ketiga, at-tahrif fil ahbar wal ahkam. Mereka mentahrif dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar dari tulisan dan harokat diganti untuk mereka itu mencari celah-celah kesalahan dari ayat Al-Quran dan hadis maka ini termasuk dari ilhad pengingkaran kepada ayat-ayat asyariyah. Dan begitu pun sama seperti ayat kauniyah. Ayat kauniyah pun ada ilhadnya dan terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, i'tiqad ana ahadan siwallah munfaridun biha au biba'diha. Ilhad pengingkaran kepada ayat kauniyah seperti ciptaan Allah yang pertama mereka mengatakan bahwa ada suatu yang menciptakan makhluk ciptaan Allah ataupun bekerja sama dengan Allah dalam penciptaan. Maka ini adalah ilhad di dalam ayat kauniyah. Dan begitu pun i'taqada anna ahadan musyrik lillah fiha atau seseorang yang meyakini bahwa Allah mengambil dari makhluknya untuk menciptakan ayat-ayat kauniyah ini. Atau yang ketiga, i'tiqad lillah fiha muayyanan fi itihadiha wa khalqiha wa tadbiriha. Atau di antara mereka meyakini ada makhluk yang selain Allah yang mana mereka itu menciptakan dan mengatur dari alam raya ciptaan Allah ini. Dan ini masuk kepadanya kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah Al-Itsna Asyariyah wa hum yaqulun imamuna Al-Itsna asar hum lam yamutu mereka tidak mati tetapi mereka arwahnya berputar-putar di langit memberikan rizki dan melindungi kelompok Syiah dari ancaman ahli sunnah. Ini ucapan mereka dan keyakinan mereka. hadahum idza saqat fi tariq nahnu naqul ya Allah hakadazah hum yaqulun ya Hussein, ya Hussein, dan sebagainya lagi ya, kita keluar, kita undang lagi. masih gemuruh ya kayak ada bang 进来。 Bisa terdengar sekarang? Bisa terdengar. Bismillah. Maka dari perkara-perkara ilhad fi ayatil kauniyah meyakini bahwa ada beberapa makhluk makhluk yang mana dia itu seakan-akan mempunyai pengurusan kepada pengaturan alam raya dan ini yang diyakini oleh kelompok Syiah Ar-Rafidah dari Imamiyah, mereka mengatakan bahwa imam-imam kami yang 12 memberikan rizki kepada kami dan mengatur rizki-rizki kami dan bahkan melindungi kami kelompok Asy'ah. Dan ini adalah ucapan dari imam mereka, Imam Al-Khumaini dan yang lainnya, Imam Mudolal, imam kepada kesesatan. Maka mereka jika jatuh, di mana kita di saat tersandung kita berkata ya Allah, maka mereka ma'ruf di Irak, di Iran mengatakan ya Hussein. Dan mereka jika mempunyai perkara yang menakjubkan kalau orang barat mengatakan oh my god, maka mereka mengatakan oh Hussein. Seperti itu. Maka mereka meyakini bahwa Hussein itu melihat mereka dan mengatur alam raya dan sebagainya. Maka ini termasuk dari ilhad fi ayatillah. Maka mereka orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan seperti ini adalah perkara-perkara yang salah. Karena Allah telah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an Qul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir maka katakanlah kepada mereka orang-orang yang mengira bahwa selain dari Allah yang memiliki kekuatan-kekuatan ketahuilah bahwa tidak ada dari makhluk-makhluk yang mempunyai seberat dari biji sawi saja, baik di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak berhak untuk berkongsi dengan Allah dalam penciptaan dan pengaturan makhluknya, maka mereka tidak mempunyai kekuatan sesuatu apapun. Maka ini ayat Allah tegas kepada mereka, orang-orang yang ilhad pada ayat Al-Kauniyah. Maka ilhad kepada ayat Al-Kauniyah dan Asyariyah hukumnya haram dan bisa jadi pendustaan mereka kepada ayat-ayat Allah iya menyebab, menyebabkan kepada kekufuran. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj juga, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi bidzulmin nudhikhu min adabin alim." Maka mereka orang-orang yang ilhad tadi dari ayat syariah dan ayat kauniyah bagi mereka adalah azab yang perih dan pedih di api neraka. Maka inilah dari ucapan Asyikh wa aqulu bil Qur'ani ma bihi ayatuhu maka ayat-ayat Al-Qur'an dinamakan ayat-ayat asyariyah dan di sana ada ayat-ayat tanda kekuasaan Allah dengan ayat-ayat al-kauniyah maka ada sebagian dari nuskhoh. Maknanya ada dari catatan-catatan yang lain yang berbunyinya bernada lain seperti yang kita baca di sini. Maka disebutkan maja'at bihi ayatu fahwal qadim al munzalu. Bukan al karim tetapi al qadim al munzalu. Dan ini tersebar dari Lamiah Syekhil Islam yang dinisbatkan kepada Syekhil Islam tersebar dengan lafaz ini. Maka kita katakan bahwa lafaz al-qadim al-munzalu penisbatan bahwa Al-Qur'an itu qadim, sifat Al-Qur'an itu qadim terdahulu, maka ini adalah bukan dari ucapan Syekhil Islam Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena ucapannya tidak sesuai dengan manhaj yang hak. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak qadim. Dan lafaz al-qadim adalah kesalahan. Karena Al-Quran muta'alik bimasyiatillah. Tergantung dia itu kepada keinginan Allah. Jika Allah ingin berbicara sekarang dan berbicara nanti dan berbicara di hari kiamat kelak dan berbicara dulu dengan Musa dan berbicara dulu dengan Adam maka Allah berbicara sesuai keinginan Allah sehingga jika menyifatkan Al-Qur'an itu qadim sifat yang terdahulu maka ini adalah sifat yang salah karena Allah Jalla wa dia akan berbicara kapan saja dia inginkan sesuai dengan ayatnya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu maka perkaranya jika Allah menginginkan dia akan menyebutkan jadi maka jadilah maka tidak bisa disifati Al-Qur'an itu sebagai perkara yang qadim yang telah lampau karena Allah pun telah berbicara dulu di zaman Musa dan juga berbicara dulu di zaman Adam dan bahkan Allah pun akan berbicara kelak kepada penduduk surga dan penduduk neraka dan ini menandakan bahwa Allah berbicara kapan dia mau maka kapan Allah berbicara kepada penduduk ahli surga dan neraka maka Rabbuna yatakala ma'a ahli jannah wan nar kama tabata fi sahihain an, an Anas bin Malik di mana disebutkan yudbahu al maut baina al-jannah wan nar. Maka setelah penduduk ahli surga masuk kepada surga dan penduduk neraka masuk kepada neraka. Tidak ada pilihan kecuali penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka. bil maut fayudbah. Kemudian Allah memanggil sang maut yang mematikan itu, yang mematikan kehidupan itu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian Allah memanggil penduduk surga ya ahlal jannah. Dan ini poin pendalilannya. Allah berbicara dengan ahlu surga. Dan berkata kepada penduduk api neraka ya ahlan nar. Agar mempersaksikan tragedi yang sangat mengejutkan hati. Maka disembelihlah yang namanya maut. Sehingga kalau maut disembelih tidak ada lagi kefanaan. Akan forever. Baik forever in hell ataupun forever in paradise, forever in happiness, dalam kebahagiaan terus-menerus. Maka setelah disembelih, Allah berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, huludun la maut." Wahai penduduk surga, engkau kekal forever in happiness. Dalam kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, engkau terus-menerus tidak pernah ada yang namanya mati mencabut kamu dari ruh kamu. Sudah tidak ada lagi. Kemudian apa berkata Nabi atas penduduk surga? Wa yazdadu farhan ila farhihim. Maka penduduk ahlu surga bersyukur dan sangat senang sepuncak-puncaknya senang. Kenapa? Silahkan dijawab kenapa? Karena happiness kenikmatan yang dia miliki tidak akan pernah dicabut lagi. Sehingga senang keabadian dalam kenikmatan. Dan Allah berkata kepada penduduk ahli neraka, "Ya ahlan nar, Khuludun la maut. Khuludun la maut. Maka wahai penduduk api neraka, kekal engkau dalam keadaan nestapa. Dalam keadaan diadab oleh Allah. Maka disebutkan oleh Nabi, wa yazdadu ahlun nar haznan ila aznihim. Maka penduduk api neraka akan merintih dan mengeluh dengan sejadi-jadinya karena di saat maut masih hidup masih ada asa dan harapan. Semoga di hari kelak kami akan keluar dari api neraka. Ah mungkin setahun lagi kami diadab satu tahun, tahun depan 2000 berapa? <laughs> Kita keluar dari api neraka. Masih ada asa, harapan, dan semoga kalimat itu masih ada. Namun setelah disembelih sang maut, never ever untuk keluar dari api neraka. Maka mereka merasa lebih sedih, dan merintih dalam keadaan yang forever in hell, dalam keadaan kenestapaan. Ya Allah jadikanlah kita menjadi penduduk ahli surga. Amin, kulu amin. Taib. Maka di sini menjadi pendalilan Allah takalam mata sya'a. Qadim fi zaman awal qablana wa fi zamanin al-an wa kadalika fi al-jannah fil mustaqbal. Maka sifat qadim yang ada di dalam beberapa nuskoh di dalam matan dari lamia Syekhul Islam khotok salah bukan dari manhaj sunnah bahkan Imam Ibnu Taimiyah qad ala hadal kalam di mana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa awal man urifa annahu qala huwal qadim huwa Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Kullab bahwa orang pertama dari kelompok Ahlul Bid'ah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, ucapannya dulu, maka dia adalah ucapan Ahlul Bid'ah Abdullah ibn Sa'id ibnu Kullab dari kelompok Mu'tazilah. Ini ucapan Syekhul Islam. Maka bagaimana dinisbatkan kepada Lamiah Syekhul Islam disebutkan fahuwal qadimul munzal. Maka ini dari contoh beberapa dari kelompok ahlul bid'ah bisa saja menghancurkan akidah dengan memalsukan dan memasukkan perkara-perkara bid'ah kepada karya-karya ahli sunnah. Namun Allah telah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan agama Islam dan kami akan menjaganya. Sehingga dari semenjak dahulu ingin menghancurkan Al-Quran, mentahrif Al-Quran, menambah, mengurang, tidak akan ada yang mampu. Kenapa? Karena Allah menjaga. Dan begitupun dari kelompok sekarang Ahlul Bid'ah yang benci kepada dakwah Imam Ibnu Taimiyah, bisa jadi mereka mengganti. Sesuai dari madhab mereka. Madhab mereka, kelompok Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah menafikan sifat bicara untuk Allah. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu bukan sifat Allah berbicara tapi makhluk seperti gunung, seperti lautan yang diciptakan oleh Allah. Maka mereka memasukkan kepada syair ini dengan lafaz al-qadimul munzalu namun diketahui setelah itu. Maka di sini kita sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawanya dia juga menafikan bahwa ucapan ini dari ucapan kelompok ahlul bid'ah sehingga ucapan yang benar seperti yang antum ada di hadapan antum bahwa al-karimu fahwal karimul munzalu bahwa dia itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan. Maka ucapan penulis fahwal karimul munzalu di sini menjelaskan kepada kita madhab ahli sunnah wal jamaah fi mas'alatil Qur'an al-karim. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, permasalahan Al-Qur'an dipermasalahkan di zaman Imam Ahmad dari mereka kelompok Al-Mu'tazilah yang menguasai kekuasaan maka sehingga mereka mengambil dai-dai su dari dai-dai yang bukan ahli sunnah tetapi dai Mu'tazilah untuk menghantam pendalilan ahli sunnah bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Wasahih Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran, mushaf ala difil Quran kitabah wal ayah itu adalah ucapan Allah. Itu manhaj ahli sunnah. Lalu jika dipertanyakan kenapa mereka kelompok al-mu'tazilah tidak mau menginginkan Al-Quran itu kalamullah. Perlu diperhatikan itu. Karena kita bertanya, kenapa kelompok Mu'tazilah sibuk mengatakan Al-Quran makhluk? Bukan kalamullah. Lima ada. Falabuda anta rifa haula al-mu'tazilah waladi aidha Al-Jahmiyah, maka mereka yanfuna sifatillah jami'an. Mereka menafikan sifat Allah. Allah tidak mempunyai sifat. Kifal. Tidak mempunyai sifat, iya. Allah tidak boleh disifatkan. Kenapa? Karena kelompok Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah mempunyai pengilzaman yang salah. Jika kita menyifatkan Allah, maka Allah akan seperti makhluknya. Itu dia penyakit mereka kesalahan mereka dari awal. Contohnya, for example, dari sifat Allah wajah. Allah indah wajah ya am. Naam aula. Naam. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka semuanya akan hancur di the doomsday hari kiamat in the hereafter akan hancur dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dan yang tersisa wajah Rob kalian. Dul jalali wal ikram. Yang penuh dengan kemuliaan dan kesombongan. Maka wajah Allah adalah sifat yang Allah sebutkan atas dirinya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kemudian hal Allah indah huyad, Allah mempunyai tangan. Naam. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Yadullah mabsutatan. Yunfiku kaifa yasha. Quran ini datang dengan membantah orang Yahud. Orang Yahud mengatakan Allah itu pelit, tangannya terbelenggu. Maka Allah turunkan ayat ini, Ya Yadullah mabsutatan yungfiku kaifayasha. Allah itu kedua tangannya terbuka lebar dan menginfakkan dan memberi rizki siapa saja. Baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik kaum muslimin, Allah berikan mereka rizkinya, bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Maka di sini Allah membuka tangannya merupakan sifat Allah mempunyai tangan. For, for the other example, Allah mempunyai sifat kaki apa tidak? Hal Allah indahu padam. Sifat Allah mempunyai kaki ada, tetapi bukan di Al-Quran. Di dalam hadis, di Al-Quran hanya isyarah saja. Maka di dalam hadis disebutkan, la tazalu yulqafinnar wa taqul hal mim mazid, hal mim mazid. Maka dari keganasan sifat api neraka di saat dilemparkan oleh malaikat penduduk api neraka, neraka akan ganas berkata, hal mim mazid, hal mim mazid. Tambah lagi wahai Allah, tambah lagi. Merasa kelaparan. Maka walam yubki syai'an wa hal mim mazid. Telah dimasukkan semua kafir musyrik dan terus berkata, minta tambahan lagi wahai Allah. Maka Allah yang penuh kasih sayang kepada hambanya, ciptaannya, fa wada'a rabbul izzah qadamai. Maka Allah menurunkan kakinya kepada api neraka. Fayanzawi ba'duha ba'd wa taqul qattun qattun bi izzatika wa karamik. Cukup cukup wahai Allah yang maha mulia dan maha agung. Cukup. Maka di sini menjadi pendalilan Allah mempunyai kaki. Fawadau akadamahu Allah menyimpan kakinya. Al-an misal Allah mempunyai wajah. Allah mempunyai tangan. Allah mempunyai kaki. Dalilnya sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Mana haji ahlu sunnah nusbitu ma'ah ahbarallahu bihi bidalilin sahih Al-Quran atau Sunnah. Kita mengimani dari apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Allah yang menciptakan kita, kita tidak mempunyai lima panca indera untuk mengetahui Allah. Kita tidak bisa mencium Allah itu ada dan mendengar dan melihat dan meraba tidak, tetapi dengan keimanan kita. Maka Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa aku mempunyai wajah dan aku mempunyai tangan dan aku mempunyai kaki kata Allah, maka kita sebagai makhluknya mengimaninya seperti kita mengimani bahwa dia yang menciptakan kita dan sebagainya. Ini manhaj ahlu sunnah dengan catatan apa? Tidak boleh menyepertikan. Nahnu sifat Allah al-wajh wal yad wal qadam bila tasbih tanpa menyepertikan dengan hamba-hambanya. Di anai Allah yaqul fi kitabihil karim laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Lihat. Allah menafikan aku tidak sama dengan makhluk namun aku juga mempunyai sifat apa? Mendengar dan melihat. Maka pensifatan mendengar dan melihat kita katakan Allah mendengar, naam ayat ini. Allah melihat, ya ayat ini. Namun melihatnya Allah tidak dengan mata kita dan mendengarnya Allah tidak dengan kuping kita sehingga Allah mempunyai kuping seperti kuping manusia, kuping gajah, iya dan bila Ataupun mempunyai pendengaran dan penglihatan seperti makhluk, tidak. Maka di sini Kaidah sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah yang Allah sifatkan atas dirinya atau nabi kita dengan sanad yang sahih dengan catatan tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Dalilnya tadi laisa kamitslihi syai wa huwa basir dan ayat yang lain fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian menjadikan Allah itu dimisalkan dengan makhluknya. Allah mempunyai tangan, maka tangan Allah seperti ini, misalnya. Tidak boleh. Allah mempunyai tangan sudah diimani. Bahkan tangan Allah ada berapa? Ada dua. Karena di dalam ayat juga mabsutotan, terbuka kedua tangannya. Dan keduanya apa? Apakah kanan dan kiri seperti manusia? Hmm? Disifatkan ada. Dengan kanan keduanya. Dari riwayat Muslim. Kilta yadaihil yumna. Bahwa itu dua tangan Allah yang dua-duanya kanan. Dia menandakan bahwa sifat kiri itu buruk. Allah mempunyai tangan kanan semuanya. Ini hadis yang sahih. Maka kita menetapkan yang sahih ditetapkan. Maka kita mengatakan Allahu a'lam jika belum sampai tapi setelah sampai kita tetapkan itu. Karena memang datang dari Nabi dengan sanad yang sahih di sahih Muslim. Taib. Maka ini akidah ahli sunnah. Adapun mereka kelompok Al-Jahmiyah dan sebelumnya Mu'tazilah duluan maka mereka mengatakan, oh kita tidak boleh mensifatkan Allah. Kenapa? Mengilzamkan mereka pada diri mereka. Dan ini pengilzaman yang salah. Konsekuensi jika mengilzamkan sifat Allah maknanya harus seperti makhluknya. Maka mereka mengatakan kita tidak menerima Allah mempunyai tangan. Kenapa? Kalau Allah mempunyai tangan, kita pun mempunyai tangan. Dan Allah melarang kita menyepertikan makhluknya. Seperti itu mereka. Seakan-akan mereka itu orang yang ingin berbuat baik kepada Allah, tapi pada hakikatnya mereka menghancurkan dan menghina Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan kita mengatakan aku mempunyai sifat wajah, dipalingkan oleh mereka. Tidak mempunyai sifat wajah. Berarti ilhad. Masuk tadi kepada ilhad ayat asyariyah adalah memalingkan makna ataupun menafikan dan mendustakan. Maka apa yang mereka katakan dari tangan Allah? Mereka palingkan tangan Allah adalah kekuasaan atau tangan Allah itu adalah nikmatnya. Dipaling-palingkan. Maka dari mana makna tangan dari logah Arabiah ya bermakna tangan? Tidak pernah Al-Mu'tazilah ya ya ya al-yad bimakna kuah atau bimakna nikmat. Antara takbal Allah hum ya pulun Allah ma indahu yad. Taib Allah ya ya yadullah mabsutatan. Hum qalu hadzal yad bimakna kuah. Antara dua antara Arab. Zuf. Ini fitrah. <laughs> Ayo. Ya Ini pelajaran agung bagi kita kebetulan ada orang Arab di sini asli dan dia tidak belajar seperti kita. Dia dulu pilot. Dia pilot tidak belajar agama Islam dengan seperti kita. Namun lihat fitrahnya. Saya tanya, kamu uh, kamu setuju nggak wahai Am? Kamu orang Arab. Di dalam ayat Al-Quran Yadullah Allah mempunyai tangan dipalingkan maknanya seperti Mu'tazilah maknanya kekuatan Allah atau nikmat Allah. Dia bilang, "Enggak, enggak setuju. Kenapa? Tangannya tangan. Kita orang Arab tangannya tangan. Kenapa bisa dipalingkan jadi kekuatan?" Itu tadi yang pertama. Dan dia bilang, ilzam tadi barang siapa yang mengatakan Allah mempunyai tangan berarti tangannya Allah sama dengan kita, dia katakan Allah mempunyai ilmu, Allah mengetahui apakah ilmu Allah sama dengan kita? Dia tadi bilang seperti itu. Ini Kasus yang baik bagi kita sebagai contoh, dia adalah orang yang awam. Maknanya mungkin belum sampai kepada dia pelajaran asma wa sifat, namun lihat fitrahnya dia. Dia menetapkan Allah punya tangan, tangan. <laughs> Tidak kekuasaan dipalingkan ataupun e, kenikmatan. Tidak, tangan-tangan. Bahasa Arab tangan dia ya tangan. Terus yang kedua, dia tidak terima kalau mereka mengilzamkan kalau Allah punya tangan maka tangannya dengan kita. Dia bilang Allah maha mengetahui. Maka Allah ilmunya berbeda dengan kita. Kita punya ilmu. Ilmu kita terbatas. Namun Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Ini perkara yang besar yang bisa kita ambil faidah. Lihat bagaimana awam aslinya dari orang Arab. Dia hidup dalam keadaan fitrah. Maka kesimpulannya kelompok Mu'tazilah, Al-Jahmiyah yang mereka berbangga-bangga kami kelompok Islam yang cerdas mempunyai ilmu filsafat ilmu lugah Arabiah bla bla bla. Mereka dengan orang-orang yang awam Arab ini jauh keilmuannya. Maka seperti mereka mengatakan, "Aina Allah Allah fis sama." Al-Jariyah, hadis Jariyah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim di mana seorang budak perempuan faqal, "Aina Allah Allah fis sama." Wa amma fi hada zaman yaqulun Allah fi kulli makan. Fa Allah laisa fi makan. Allah fis sama. Naam. Naam. Walakin mereka orang-orang yang belajar S3 di Maroko udah paham siapa yang diinginkan dan yang lainnya mereka mengatakan Allah di mana-mana. Padahal Nabi mengatakan di hadis Al-Bukhari dan Muslim kepada jariah penggembala kambing yang tidak makan bangku sekolah, tidak punya S1, S2, S3, ditanya di mana Allah? Allah fis sama. Dan orang yang mengaku Islam dari kecil kemudian mengambil S1, S2, S3 di Maroko, mengatakan Allah everywhere, di mana-mana. Berarti di Thailand ada Allah. Nah, begitulah. Allah tidak di atas langit. Seperti itu keadaan orang-orang di zaman sekarang dari dai-dai yang belajar namun tidak diberikan barokah. Maka alhamdulillah pelajaran kita alhamdulillah dihadiri oleh orang Arab yang asli murni, maka kita bisa lihat bagaimana mereka memahami ayat Al-Qur'an Baik. Maka kita mengetahui sekarang kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Lalu apa hubungannya dengan permasalahan Al-Qur'an? Kalamullah kata ahli sunnah kata mereka bukan kalamullah, makhluk. Karena Allah bagi kelompok Mu'tazilah, qaulul Mu'tazilah wal Jahmiyah hum ahlul bidah, Allah ma indahu sifat kalam. Allah mamnu takallam. Hada um yatajarra ya. Setuju am? Anta tuafik Allah tidak boleh berbicara. Sum, orang awak kan mengharamkan Allah mempunyai sifat berbicara. Fa al-Qur'an qad atsbata bi anna Allah yatakallam. Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa takliman." Apa i'rab takliman? Maf'ul mutlak. Mansub yang diambil dari masdar. Kallama yukallimu takliman. Wa kallamallahu Musa takliman di sini masdar dinamakan maf'ul mutlak di irobnya mansub sebagai penguat sehingga diartikan bagaimana sesungguhnya Allah berbicara dengan Musa takliman sebenar-benarnya pembicaraan. Hada ayat hadil ayat wadeha bi Allah ya yatatakallam. Allah ya yatakalam ma Musa. Walakin al-Jahmiyah wal Mu'tazilah qalu Allah ma'indahu sifat Lima ada. anna Allah jika kalam faidan Allah makhluk. Nahnu natakallam wa Allah yatakallam. Hada huwa. Yakni haula yulzimun di indahu sifah lazim sawa kama makhluk. Idan Allah yakul wa Allah Musa takliman dalil sharih bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Dan begitu pun di saat Allah mengundang Musa di dalam surat Al-Qasas dikatakan ayya Musa ini anallah rabbul alamin maka dikatakan kepada Musa yang datang kepada turis ini wahai Musa aku adalah Rabb kamu Rabb alamin an ya Musa dipanggil ya Musa maka wahai Musa ini anallah aku ini sungguhnya Allah Rabbul alamin maka berbicara Allah kepada Musa ini ayat yang kedua di sini diceritakan bagaimana Allah Allah berbicara kepada Musa. Dan juga di dalam hadis surat An-Nisa ayat surat An-Nisa waman asdaqu minallahi haditha. Maka tidak ada dari ucapan-ucapan yang paling benar kecuali ucapan Allah. Disebutkan di Al-Qur'an ucapan Allah. Maka dari tiga ayat ini menjadi pendalilan bahwa Allah itu mempunyai sifat kalam. Dan di dalam hadis banyak Kama qala ta'ala li ahli jannah ya ahlal jannah khuludun la maut. Kama marra ma'ana. Wa ya ahlan nar khuludun la maut. Itu juga Allah berbicara. Di dalam hadis sudah cukup dengan ayat dan ini yang kami sebutkan hadis. Maka manhaj ahlu sunnah bisa bab Allah ya takalam, Allah mempunyai sifat berbicara. Al-Quran kalamullah. Di anak Allah ya takalam. Wayati ila Jibril wa Jibril alqaha ila Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. al hada alhamdulillahi rabbil alamin makhluk atau ucapan Allah? Ucapan Allah. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan makhluk, bukan gunung, bukan langit, bukan bumi, bukan manusia dan jin. Faidan Al-Qur'an laisa bimakhluk Idan manhaj ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat kalam untuk Allah seperti dalil tadi, maka Al-Quran kalamullah hakikat walaysa bimakhluk. Aina dalil Al-Quran kalamullah? Kalau tadi Allah mempunyai sifat berbicara. Sekarang mana pendalilan Al-Quran itu adalah pembicaraan Allah. Ucapan Allah. Mana? Di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, Wa in ahadum minal musriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah yaqul wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maknanya, jika ada dari orang-orang musyrik kafir di saat dia mendengar ayat Al-Qur'an dan datang kepadamu, tolong bacakan kepada kami ayat Al-Qur'an fa'ajirhu, maka berikanlah kepadanya bacaan-bacaan Al-Quran hatta yasma kalamullah sampai mendengar ucapan-ucapan Allah. Poin pendalilannya Al-Quran disebut apa? Kalamullah. Bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Idan manhaj ahlu sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran adalah pertama. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah dari ucapan Allah minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Maka dari dia berasal Allah mengucapkan di dalam ayatnya Alhamdulillahirobbilalamin alamin rahmani rahim malik yaumiddin. Ini ucapan Allah disampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad. Disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membacanya dan dia tidak menulis dan tidak bisa membaca sengaja agar Allah menjaga agama ini. Maka sampai this time kelompok orang-orang kufar yang mengaku intelijen, kufar dan mempunyai kekuatan dari akal-akal yang sempurna kata mereka, mereka orang-orang kufar ingin menjatuhkan Al-Qur'an tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata Nabi tidak membaca dan menulis. Seperti kitab Weda yang berjilid-jilid adalah buatan Siddhartha Gautama. Karena Siddhartha Gautama penyair bla bla bla bla bla, maka dia jawantahkan pikirannya kepada kitab Weda. Dan begitu pun kitab-kitab yang lain, penulis Mahabharata yang diyakini oleh kelompok Hindu bahwa ada dewa bernama Shiva, dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa Indra, dewa Indra, dewa Guntur, dewa Bayu, dewa Angin, dewa Aswin, dewa kesehatan, Dewa Wisnu adalah dewa penjaga alam raya. Dan Dewa Siwa, dewa yang menciptakan alam raya. Dari mana itu semua? Dari kitab Mahabharata. Penyair yang menulis. Maka diyakini menjadi agama. Maka di saat mereka ingin menghancurkan Quran, Muhammad tidak membaca dan menulis. Lalu dari mana Muhammad kalau tidak membaca dan menulis, bagaimana dia mengejawantahkan pemikiran Muhammad ada hari akhirah, ada azabul qabr, ada sirat, yakni jembatan yang akan dilewati di hari kiamat. Dari mana Muhammad bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya? Dia tidak bisa membaca dan menulis. Berarti Muhammad qala anil jannah wan nar wa anil an ahwal al akhirah wa ahwalil qabr bimujarad al wahyi ya'ti Jibril ilaihi idan agama Islam is the best. Maka seperti itu. Setiap kelompok orang kufar ingin menjatuhkan Al-Quran, kembali kepada peristiwa itu. Muhammad tidak menulis dan membaca. Dari mana ucapan-ucapan yang dahsyat ini? Ternyata dari wahyu. Akhirnya mereka masuk Islam. Maka Al-Quran itu, keyakinan ahli sunnah tadi, dia ucapan Allah. Karena sifat Allah berbicara. Dan minhu bada'a. Ini catat, wa ilaihi ya'udu. Dari manhaj ahli sunnah meyakini Al-Quran, Minhu bada'a. Al-Quran itu berasal dari dia. Maknanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril. Wa ilaihi ya'udu. Dan Al-Quran ini akan diangkat kembali kepada Allah sebelum hari kiamat. Maka pada saat itu akan diangkat Al-Quran. Dan orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak mendapati Al-Quran lagi. Maknanya kalau mushafnya ada. Tetapi ucapan Allahnya itu yang hilang. Maka mushaf yang ada sekarang itu nanti akan didapati tidak terangkat mushafnya. Namun apa yang merupakan ucapan Allah akan diangkat dalam satu malam saja. Maka inilah keyakinan dari ahli sunnah bahwa Al-Quran kalamullah yang pertama. Wa min hubada'a. Maknanya dari Allah dia itu berasal, maknanya diturunkan. Maka ini ucapan dari penulis fahwal karimul munzalu maka dia itu Al-Qur'an Al-Karim Al-Munzalu maka di sini ucapan Al-Karim Al-Munzalu Al-Karim adalah salah satu dari nama Al-Qur'an maka Al-Qur'an mempunyai nama yang banyak di antaranya Al-Karim seperti di dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman innahu laqur'anun karimun. Oh, sungguhnya dia itu adalah Al-Quran yang dilakobi dengan karimun. Maka, karim ay ism min Al-Quran. Maka disebutkan di sini fahuwal karimu al-munzalu. Dari sinilah keyakinan ahlu sunnah bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Maka Al-Quran itu minhu bada'a. Diturunkan oleh Allah, dari Allah. Seperti Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Bahwa sungguhnya kami ini yang menurunkan agama Al-Qur'an dan sunnah. Wa inna lahu lahafidun dan kami yang akan menjaganya. Dan juga Allah berfirman, "Tanzilun minar rahmanir rahim." Bahwa Al-Qur'an itu tanzil, diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga disebutkan di dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan kapan paling banyak di Lailatul Qadar dan Allah pun menyebutkan inna anzalna fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan di Lailatul Qadar banyak Al-Qur'an. Maka keyakinan ahli sunnah seperti disebutkan oleh Syekh apa? Fahuwal karimul munzalu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Kemudian dari keyakinan ahli ahli sunnah juga tentang permasalahan wa ilaihi yaudu dan dikembalikan kepada Allah Jalla wa ala. Maka telah datang hadis yang sahih li datang dari berbagai jalan dari Hudzaifah bin Yaman. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pendalilan Al-Qur'an akan dicabut dan dikembalikan kepada Allah setelah diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Berkata Nabi kita, "Yadrusul Islam kama yadrusu wasyu bahwa Islam itu akan diambil seutai seuntai demi seuntai benang seperti pakaian yang kemudian menjadi pendek dikarenakan seutas demi seutas benang yang terus habis. Begitupun agama Islam. Agama Islam akan dikikis, diambil oleh Allah untayan demi untayan seperti pakaian. Hatta la yudra masyamu wala salah wala nusuk wala sadaqah maka tidak akan pernah diketahui lagi puasa Ramadan itu apa, sholat lima waktu itu apa, dan tidak diketahui lagi sodakoh itu bagaimana, zakat itu bagaimana. Bahkan wala yusra ala kitabillahi jalla wa ala filailatin. Bahkan akan diangkat Al-Qur'an hanya satu malam saja. Falayat kafil ardi minhu ayat dan tidak ada yang tersisa dari Al-Quran satu ayat saja. Qul huwallahu ahad itu tidak ada kalimat itu. Maka disebutkan oleh Nabi, wa tabqa tawaif minan nas asyuyuh al-kabir al-ajuz. Maka akan tersisa orang-orang yang mempersaksikan dari orang-orang yang tua yang pada saat itu Al-Qur'an masih ada, mereka mengatakan yaqulun adrokna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah kami dulu mendapati dari orang tua-orang tua kami di saat mereka masih dulu muda kalimat la ilaha illallah. Sekarang sudah tidak ada. Al-Qur'an diangkat semuanya, tidak ada ayat yang tersisa. Maka fanahnu naquluha dan kami sekarang membacanya, dulu itu kami melihatnya tulisan dan mendengar dari kakek-kakek kami. Sekarang kami tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah. Sehingga wahum la yadruna masalah wala siam, wala nusuk, wala sodakoh. Mereka tidak mengetahui sholat, puasa, dan e, menyembelih penyembelihan dan membayar zakat, maka mereka tidak faham karena diangkat oleh Allah Al-Qur'an. Maka hadis ini hadis yang sahih bima jumuturukihi. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini dari ucapan penulis di dalam syairnya wa aqulu bil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu adalah masuk kepada mabhat yang keenam dari pembahasan tentang manhaj al-sunnah wal jamaah bahwa Al-Qur'an kalamullah dan dia itu al-karim al-munzalu dia itu Al-Qur'an yang diturunkan minhu bada'a berasal dari Allah diturunkan kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad wa ilaihi ya'udu dan akan dikembalikan kepada Allah maka ini yang bisa kita berikan dan kesimpulannya kalimat al-qadim bukan dari ucapan Syekhul Islam tapi bisa jadi dibuat-buat dan dinisbahkan kepada dirinya dan Syekhul Islam telah berkata di Majmu' al di sebutkan di Majmu' al-Fatawa bahwa orang yang pertama kali mengucapkan seperti ini adalah Ibnu Kulab dari kelompok Mu'tazilah, kelompok Mubtadi'. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah berlepas diri dari ucapan Al-Qadim Al-Munzalu. Maka kesimpulannya Al-Quran kalamullah karena sifat Allah mempunyai sifat berbicara wa kalamullahu Musa takliman dan dari pembicaraan Allah adalah Al-Quran. Maka kita ketahui sekarang kenapa kelompok Al-Mu'tazilah yakulun Al-Qur'an makhluk. Kenapa? Karena mereka menafikan sifat kalam untuk Allah, maka kalau Allah tidak berbicara, maka Al-Quran bukan dari ucapan Allah. Lalu apa? Quran seperti gunung, seperti lautan, dia makhluk. Walhamdulillah kita mempelajarinya bahwa Al-Quran adalah sifat eh, Al-Quran adalah e, kalamullah wa dia bukan makhluk dan minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa naktafi ilahuna kita cukupkan sesi yang ketujuh dan sekarang kita break time bukan Kafe Break tetapi Pizza Hut Break. <laughs> Jazakallah khair yang memberikan pizza untuk break ini. Maka mari kita makan pizza, kemudian salat maghrib dan kita lanjutkan.